Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. <clears throat> Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Asr Pakung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bab yang ke-44 tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan Al-Qur'an beliau dari sisi uh, e, raf'us sawt dari sisi bersuara dibaca dengan suara keras ataukah lirik dari sisi wakaf demikian juga emat dari sisi tartil pelan, dari sisi tahsinus saut memperbagus suara dan hal-hal yang lain yang berkenaan dengan bacaan Al-Qur'an Nabi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang ke-314 dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ya'la ibn Mamlak beliau bertanya pada Ummu Salamah tentang bagaimanakah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faida ternyata ia beliau menggambarkan bacaan e, tan'atu memberikan gambaran kiraatan mufassaratan bacaan yang jelas huruf demi hurufnya. Catatan kaki diatkan hadis juga diatkan oleh at di jami'nya serta Abu Dawud Wal hadis fi isnadihi di hadis ini terdapat perawi Ya'la bin Mamlak yang dia makbul dan itu artinya dia ta'if lakinau sahihul makna akan tetapi makna dan pesan yang terkandung di dalamnya adalah benar lima yakti karena hadis selanjutnya maka isi hadis ini sifatu tentang gambaran bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min haitsul ada ketika beliau ada ketika beliau membacakan ketika beliau al ada menunaikan yaitu membacakan fa ternyata bacaannya Nabi ternyata ibunda Ummu Salamah menggambarkan memberikan gambaran bacaan Nabi adalah bacaan yang jelas tasifu artinya Ummu Salamah radhiallahu anha menggambarkan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bacaan yang mufassarah, bacaan yang jelas. Dan bacaan itu diberi label bacaan yang mufassarah atau jelas, manakala bacaan tersebut antaanin pelan, watarasulin pelan, wal wukufin dan wakaf di tempat-tempat yang pas untuk wakaf. Wasumiyat Nah maka bacaan semacam ini disebut dengan bacaan mufassarah. Bacaan yang jelas. Karena bacaan ini membantu korek pembaca dan pendengar untuk memahami dan merenungkan. Dan merenungkan isi Al-Quran adalah maksud teragung dari diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka tidaklah Allah turunkan Al-Quran hamba, kepada hamba-hambanya kecuali supaya para hamba merenungkan ayat-ayatnya dan memahami maksud Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat yang Allah turunkan. Maka bacaan Nabi itu jelas harfan-harfan. Huruf demi hurufnya. Ini penjelasan untuk apa yang dimaksud dengan kiroah mufassarah. Wal makna artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatarassalu pelan-pelan dalam mengeluarkan huruf dan kalimat dan kata sehingga jelas dan jelas fatufhamu sehingga bisa dipahami dengan baik. Kemudian dari uh, At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Bashar qal hadasana Wahab ibn Jarir ibn Hazim qal hadasani Abi yaitu berarti Jarir ibn Hazim dari Kota Adah. Kota Qatadah mengatakan, aku bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimanakah bacaan Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Anas mengatakan, mad dan bacaannya adalah bacaan panjang. Catatan kaki hadis ini juga dihadkan oleh Al-Bukhari. Dan yang dimaksud bacaan Nabi adalah bacaan panjang. Aikanat kiraatuhu dan bacaan beliau adalah bacaan yang panjang, maknanya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan huruf-huruf yang memang perlu dipanjangkan dan ini adalah tafsiran penjelasan tentang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian sifat bacaan Nabi. Maka bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu memiliki sejumlah sifat dan Anas bin Malik radhiallahu anhu mencukupkan diri bizikril mati dengan menyebutkan bahasanya bacaan beliau adalah bacaan yang panjang. Uh, kemudian uh, penjelasan yang lain di Mawahib Laduniyah tentang hadis ini maknanya uh, Anas mengatakan kanat maddan ay mamdudatan. Maddan di sini ay mamdudatan. Uh, eh, masdar maknanya maf'ul. Seperti fawaratun ay mardudun. Uh, maddan ay mamdudatan. Atau maknanya adalah zatu maddin. Ya, ada yang panjang. Ada yang panjang akan tetapi tentu panjang ini adalah untuk bagian-bagian yang memang berat untuk dipanjangkan. Dan panjangnya tentu beragam, ada yang panjang sekali, ada yang pertengahan, dan ada panjangnya adalah panjang yang pendek. Walaysa al-muradu al-muballaghata fil maddi bi ghairi mujibin. Bukalah yang dimaksudkan oleh hadis panjang di sini adalah panjang yang berlebihan tanpa ada faktor yang mengharuskannya. Kama yaf'aluhu qura'u zamanina hatta a'immatu salatina. Sebagaimana kelakuan para qari, para pembaca Al-Quran, bahkan sejumlah imam solat. Kata penulis Mawahib, uh, katakan, Fala amadallahu fi a'marihim. Wala fasaha fi ajalihim. Nih maka untuk pembaca Al-Quran ya, yang memanjang-manjangkan tanpa alasan, maka beliau ingkari dengan ya, pengingkaran keras ya, oleh penulis Mawahib dunia di komentar dengan semoga Allah tidak panjangkan umur mereka-mereka dan tidak Allah lapangkan lamakan ajalnya. Nah, didoakan cepat mati. Nah. <clears throat> Nah, <clears throat> kemudian uh, kembali ke sarahnya Saab Abdul Razak. Kemudian dari Ibnu Jurai, dari Ibnu Abi Mulaika, dari Ummu Salamah, Ummu Salamah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yukotiu kiraatahu, memotong-motong bacaannya, yaitu berhenti setiap akhir ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian wakaf. ar Rahim kemudian wakaf. Dan beliau membaca Maliki Yawmiddin Di sini juga diatkan at tirmidhi dalam jami'nya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yukotek kiraatahu, artinya yujaziuha menjadikannya beberapa bagian-bagian. Beliau wakaf di akhir setiap ayat oleh karena itu kemudian Ummu Salamah mencontohkan. Alhamdulillahirabbil alamin waqaf. Ar-Rahmanir Rahim waqaf. Malik Yawmiddin Dan cara baca semacam ini yu'inu 'alal fahmi wa tadaburi membantu untuk bisa memahami dan merenungkan apa yang dibaca. Ya, penjelasan yang lain untuk hadis ini artinya Nabi wakaf di akhir setiap ayat wa in ta'alaqat bima ba'daha meskipun ayat tersebut di akhir ayat tersebut itu masih punya hubungan erat dengan uh, dengan ayat selanjutnya hmm. ya, dengan ayat selanjutnya meskipun punya hubungan erat maka kalau itu akhir ayat, Nabi berhenti dan wakaf. Maka wakafnya di akhir ayat. Misalnya, eh, wal asr. Innal insana lafi khusr. Maka karena set, ayat setelahnya ilaladina amanu itu ada sambungannya. Itu menyatu. Dari sisi kalimat. Namun karena khusr di situ akhir ayat, maka yang lebih tepat adalah wakaf. Tidak innal insana lafi khusrin illa nah, dan illa alladziina amanu wa amilus salihat Yang berdasarkan hadis uh, Ummu Salamah di sini. Maka dianjurkan untuk wakaf di akhir ayat wa in ta'alaqat bima ba'daha. Meskipun ayat selanjutnya itu masih nyambung erat dengan ayat sebelumnya. Iya. Faisan al-waqfu ala ru'usil ayi wa in ta'alaqat bima ba'daha kama saraha bihi al baihaqi wa ghairuhu. Maka dianjurkan untuk wakaf di akhir ayat meskipun ayat setelahnya masih nyambung maknanya. Masih punya hubungan yang erat. Sebagaimana ditegaskan oleh Bayhaqi dan yang lainnya. Iya. Oleh karena itu gimana dengan kaidah tajwid, kaidah eh, para ahli kiroah yang mengatakan al-aula al-waqfu ala maudi'in yang tahifihil kalamu. Ini waqaf yang benar, waqaf yang sah adalah waqaf di maudu'in di kata yang yang tahifihil kalamu di mana kalimat itu selesai di titik itu. Ya, maka waqaf yang terbaik dalam kaidah uh, eh, ilmu qiraat adalah ya, mana titiknya kalimat. Di situ titiknya, di setelah tempat wakaf yang terbaik. Maka kaidah ini dimaknai dengan fi malam yu'lam fihi waqfun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berlaku untuk bagian-bagian yang tidak diketahui wakafnya Nabi. Ya, namun kalau diketahui wakafnya Nabi, mana wakafnya Nabi akhir ayat. Maka yang diikuti adalah wakafnya Nabi li'anal fatla wal kamal fi mutaba'atihi fi kulli hal. Karena keutamaan dan kesempurnaan ada dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi kulli hal dalam segala keadaan termasuk dalam masalah wakaf. Kemudian kembali ke hadis selanjutnya dari Abdullah ibn Abi Qais yang mengatakan aku bertanya pada Aisyah tentang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah Nabi membaca Al-Quran dengan suara yang lirih ataukah dengan suara yang keras Qalat Ibunda Aisyah mengatakan kullu dalika qad kana yaf'alu. Semuanya pernah Nabi lakukan. Pernah lirih dan pernah keras. Wah, beliau jelaskan qad kana rubbama Terkadang beliau membaca Al-Quran dengan suara yang lirih. Warubama jahara. Dan terkadang dengan suara yang keras. Lantas Abdullah ibn Abi Qais berkomentar, Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Segala puji milik Allah ya meletakkan dalam masalah ini kelapangan. Penjelasannya, uh, At-Tirmidzi atau Al-Musannif rahimallahu taala membawakan hadis ini di Jami' At-Tirmidzi dengan redaksi Bagaimanakah aku bertanya pada Aisyah bagaimanakah bacaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di malam hari Itu saat salat malam. Saat salat malam, apakah kalau Nabi tahajud itu uh, bacaan Al-Qur'annya lirih ataukah keras? Faqayyadal qira'ata bil laili maka berdasarkan riwayat At-Tirmidzi di Jami' maka itu dibatasi. kiroah yang ditanyakan adalah bacaan Nabi di malam hari saat beliau sholat tahajud. Maka Ibunda Aisyah mengatakan semuanya telah Nabi lakukan. Kemudian Ibunda Aisyah memperjelas dengan mengatakan terkadang Nabi membaca dengan suara lirih, terkadang dengan suara yang keras. Ay artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi qiraati fi tahajud bacaan Nabi saat tahajud marotan terkadang dengan suara yang keras fayarfa'u sautahu Nabi keraskan suaranya dengan kadar bisa didengar oleh orang-orang yang ada di dekat Nabi. Artinya Nabi tidak mengeraskan suaranya dengan alian jiddan dengan terlalu keras dan ukhra terkadang yang lain Nabi membacanya dengan suara yang lirik sampai-sampai sehingga tidak didengar oleh siapapun meskipun posisinya dekat dengan Nabi. Kemudian Abdullah ibn Abi Qais mengatakan Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amr sa'atan. Artinya segala puji milik Allah yang telah menjadikan perkara ini lapang bagi kita. Artinya boleh kita boleh bagi kita untuk mengeraskan bacaan Al-Quran dan jika kita mau bisa kita lirihkan. Fakil al-amra ini karena dua model cara baca saat sholat tahajud tadi semuanya diperbolehkan dan dituntunkan. Sehingga awal aula dan yang lebih utama adalah melakukan fikul uh, fikul al akrabali khusyuhi. Dan yang terbaik di setiap kali sholat tahajud itu sebaiknya lirih ataukah sir ataukah jahar jawabannya mana yang paling dekat dengan khusyuk ketika itu ya, mana yang paling dekat dengan khusyuk dikala itu namun yang dimaksud dengan sir itu lirih ya, lirih dengan ada gerak bibir Ya, bukannya yang dimaksud dengan lirik itu di batin. Ya, ya, karena bacaan yang di batin cuma sekedar muru alal qalbi namanya lewat di hati saja maka itu bukan kiroah. Itu bukan bacaan. Jika Al-Fatihah itu di batin maka sholatnya tidak sah. Ya, maka jika itu solatnya itu misalnya Al-Fatihahnya kok di batin maka tidak sah solatnya. Jika suratnya yang dibatin, ya maka teranggap seperti tidak baca surat. Ya, maka apa yang dikatakan oleh Sa Abdul Razak sama dengan di mawahib ala dunia. Ya, penjelasan untuk hadis ini wal afdal min huma maka surah maka surah khusyu'uhu yang afdal antara sir ataukah jahar yang paling banyak khusyuknya wa ba'uda anir riya dan yang terjaga dari riya ketika itu. Kemudian hadis selanjutnya dari Yahya ibn Ja'dah dari Ummu Umuhani adalah anak perempuannya Abu Talib, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu asma'u qira'atan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilaili. Aku mendengar bacaan Al-Qur'annya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilaili di waktu malam wa ana ala arishi dan aku ada di arishku. Di sini juga dilihatkan oleh Ibnu Majah. Arish atau arsh wa syai' al-murtafi' sesuatu yang meninggi sesuatu yang tinggi wa yusam asariru arishan wa arshan lirtifaihi dan uh, sarir uh, dan tempat tidur dipan tempat tidur itu disebut arish karena dia tinggi lebih tinggi daripada lantai Eh, Wakala ba'du surah sebagian pensarah hadis ini mengatakan bahwasanya Ummu Hanik di sini menceritakan apa yang terjadi qabla hijrati sebelum hijrah ke Madinah. Mungkin adalah peristiwa ketika Nabi e, membaca Al-Fatihah dan surat dalam salatnya di malam hari di dekat Ka'bah. Fadil kisah kanat qabla hijrah dan ini adalah peristiwa sebelum hijrah Ya, maka Ummu Hanif mengatakan kalau dia mendengar bacaannya Nabi, padahal beliau posisinya adalah tidur atau tiduran di depannya, Yang rumahnya tentu ketika itu di sekeliling Ka'bah. Ya, maka hadis ini menunjukkan dianjurkannya mengeraskan bacaan meskipun itu di sholat sunnah di malam hari. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Kemudian eh, hadis selanjutnya dari Abdullah ibn Mughafal beliau mengatakan Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas unta betina beliau. Yaumul Fathi saat hari Fatah penaklukan kota Mekah. Wa wa yaqra'u dan beliau membaca ketika itu inna fatahna laka fatham mubina sungguh kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata liyghfiralaka Allahumma taqaddama min dzambika wa ma Eh, agar Allah memberikan ampunan untuk dosa dosa yang dulu dan yang akan datang. Kal uh, eh, kata Abdullah bin Mughafal faqara'a wa raja'a. Nabi membaca ayat di atas dan beliau melakukan tarji. Ini ada uh, ada pantulannya pada bacaan beliau. Muawiyah bin Qurah mengatakan, "Laula ayat sami'an nasu alayya." Seandainya bukan karena khawatir menyebabkan orang berkumpul mengelilingiku, la akhadtu lakum fi dzalika sauti au eh, fi dzalika lahni. Niscaya aku akan contohkan untuk kalian suaranya atau lahannya atau iramanya. Hadis ini juga diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya eh, Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas ontanya Yaum al Fathi pada saat hari al Fatah. Di sini dikatakan yang dimaksud dengan Fatah di sini adalah Sulhu eh, sulh perjanjian hudaibiyah Ya, eh, dan uh, dan ketika itu Nabi naik onta ya, dalam membaca uh, Al-Quran dengan dan tentu membaca Al-Quran dalam bentuk berzikir sehingga di kalimat ini diambil faedah fihi dalalah. Eh, uh, hadis ini dalil bahasanya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mulazimah lil ibadah senantiasa beribadah meskipun dalam keadaan naik kendaraan dan dalam perjalanan. Kemudian wa wa yaqa'u dan Nabi membaca inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qal kata Abdullah bin Mughaffal, Nabi membaca dan beliau melakukan tarji. Ya, mungkin terjemah bebasnya ya, ada pantulan. Tarji artinya tarditu saut. Suara itu berulang-ulang. Ya, memantul. Ya, misalnya dalam bahasa Arab, Roja'a yukalu misalnya ada kalimat raja'a artinya raddada sautahu bil kira'ah Dia ulang-ulang e, suaranya itu berulang-ulang membaca bacaan yang dibaca. lakina al-murad bihi huna. Namun yang dimaksud dengan e, memantulnya suara Nabi di sini kama yadulu alaihi siyaq berdasarkan rentetan kalimat yang ada makna tarjih di sini adalah tahsinu sauti bil qiraah. Memperbagus suara saat membaca Al-Qur'an. Di antara dalil kalau itu maknanya adalah tahsinu saut perkataan Muawiyah bin Qurra seandainya tidak menyebabkan orang pada kumpul, ini saya aku akan contohkan Fahadha yuwadih, maka ini memperjelas wallahu taala a'lam. Bahasa yang dimaksud dengan tarjih di sini adalah tahsinus saut. Memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'an. Fihi dan, dan tindakan Muawiyah bin Qurrah dan beliau ulama tabi'in. Dalil bahasanya melakukan hal-hal yang menyebabkan orang kumpul mengelilingi seseorang eh, istima'an yu'adi ilal fitnah yang kumpul itu menyebabkan fitnah. Boleh jadi fitnah di antara bentuknya adalah merasa besar, kemudian merasa bangga dan sombong, atau menyebabkan maksiat. Ambon mazmumun itu satu hal yang tercela. Maka sengaja membuat seseorang e, membuat kalimat dan sebagainya melakukan satu perbuatan yang menyebabkan orang kumpul. Ya, menyebabkan orang kumpul yang kumpulnya ini menyebabkan uh, fitnah, boleh jadi fitnah bagi pelaku. Dia ujub dan sebagainya. Ya, maka ini tercela. Kalau di zaman medsos itu berarti sengaja membuat ucapan yang itu bikin viral. Ya, yang banyak likernya, nah, sengaja ya, melakukan hal tersebut ya, supaya kumpul orang ngelek ya, supaya kemudian viral maka jika kemudian hal ini yuaddi ila fitnah menyebabkan fitnah fitnah ujub bangga ya, sombong maka ini bagi mumun. ini satu hal yang tercela Dan faedah ini sama uh, juga disampaikan di sini di uh, Mawahib Laduniyah disampaikan hmm. Wa yukhadhu min hadha anna irtikaba ma yujibu istima'an nasi makruhun. Bisa kita ambil pelajaran eh, faedah dari perkataan Muawiyah ibn Qurrah bahasanya melakukan hal-hal yang menyebabkan orang itu kumpul banyak orang ramai kumpul itu hukumnya makruh. In ada ila fitnah. Jika itu menyebabkan fitnah, ujub dan yang lain. Atau ikhlal bil muru'ah. Rusaknya kehormatan. Ya, karena uh, yang bikin orang itu kumpul perbuatan dia yang sebenarnya satu hal yang aib dan jelek. Ya, namun perbuatan yang aneh-aneh namun bikin orang kumpul ya, bikin kemudian videonya viral dan ataunya kundang nah, maka ini satu hal yang tercela Ya, kemudian uh, selanjutnya dari Husam ibn uh, eh, Misokin dari Kota Adah. Qatadah mengatakan tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ganteng wajahnya dan indah suaranya. Dan adalah nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang wajahnya ganteng dan seorang yang suaranya indah. Maka la yurajji'u namun beliau tidak melakukan tarji'. Namun beliau tidak bersengaja untuk memperindah suaranya. Catatan kaki Hadis ini sanadnya dhaif karena mursalnya kota ada karena kota ada tabi'in. Ditambah e, muridnya muridnya ada rawi dari kota ada adalah Husam bin Misak yang dia adalah status rawinya adalah dhaifun jiddan. Ya, faedah dari perkataan kota ada di sini penjelasan bahasanya Allah taala mengumpulkan untuk para nabi alaihi salatu wasalam dua keindahan. Indahnya wajah dan indahnya suara. Namun Wakana la yurajib beliau tidak melakukan tarji'il tarji'al ghina. Ya, kemudian ya, tarji sebagaimana tarji'nya nyanyian. Li'anal kira'ata karena membaca Al-Quran dengan nada nyanyian, irama nyanyian, itu menyelisih kekhusyuan yang merupakan maksud tilawah. Ya, yang merupakan maksud dari bacaan. Wa amat tahsin ala wa tahsinu sawat. Adapun tarjih dalam pengertian memperbagus suara, tahbir dan memperbagus tunatasan nu'in tanpa dibuat-buat wa takallufin dan dipaksa-paksakan. Fakat taqaddama isbatuhu maka itu telah lewat adanya. Ya, karena itu tarjih yang uh, tadi disebutkan. Bahasanya Nabi membaca tarjik ketika membaca inna fatahna laka fatham mubina. Fil hadis ala di di hadis sebelumnya. Uh, namun sebelumnya tentang inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Itu sebenarnya ulama tafsir berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kemenangan yang nyata. Ada yang berpendapat fatah di sini adalah Fatu Mekah. Kemaruya an Anas. Diriatkan dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan kemenangan di sini adalah kemenangan perang Khaybar. Kemaruya an Mujahid sebagaimana penjelasan Mujahid. Wal aksarun ala annahu sulhu Hudaybiyah. Namun mayoritas ahli tafsir mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan fathah Mubina adalah perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Li'annahu aslul futuhat kulliha. Karena perjanjian Hudaybiyah itu adalah uh, dasar untuk semua kemenangan-kemenangan kaum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu. Kemudian riwayat yang terakhir di bab ini bab tentang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdurrahman ibn Abu Zinad dari Amr ibn Abi Amr dari Ikrimah dari Ibn Abbas. Qal Ibn Abbas mengatakan karena qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang bisa didengar oleh orang yang ada di dalam hujrah di dalam kamar wa fil bait padahal Nabi ada di ruang tengah. Ini bait itu seringkali maknanya ruang tengah. Hadza yuwaddih ini memperjelas apa yang telah lewat Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengeraskan bacaan dalam salat malam itu hanyalah seukur ma'u mangkana koriban minhu. Seukur bisa didengar oleh orang-orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La annahu yarfa'uhu aliyan jiddan. Bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dengan ya, sangat keterlaluan kerasnya, namun keras yang proporsional didengar oleh orang-orang yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berkenaan dengan uh, eh, kiraatul Quran di uh, eh, tanrim uh, eh, membaca Al-Quran dengan menggunakan nada dengan bernada maka min ahli ilmi man karihaha sebagian ulama memakurkannya ka Ahmad ibn Hanbal. Contohnya Imam Ahmad. Walam yakroha asyafi'i. Namun Syafi'i tidak uh, e, memakurkan kiroah dengan nada, membaca Al-Qur'an bi tanrim dengan nada. Wahasul kalami ahli ilmi fi hadil masalah kesimpulan tentang uh, hukum membaca Al-Quran dengan nada uh, alati ikhtala uh, adalah uhtulifa fiha. Yeah maka diperselisihkan antara haram, makruh ataukah uh, eh, alati ukhtulifa fiha baina muharrimin wa karihin wa mubihin. Diperselisihkan ulama tentang haramnya ataukah ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan dan ada yang memubahkan. Kesimpulannya kita katakan bahasanya tanrim Al-Qur'anul Karim. Membaca dengan nada untuk Al-Qur'anul Karim itu muharramun idza wujida fi syai'ani itu haram jika dijumpai padanya dua hal. Yang pertama ikhrajul harfi an wadaihi, Ya, manakala huruf itu dikeluarkan dari tempatnya. Ya, misalnya ditambahi hatta yatakarrar sehingga berulang. Ya, atau uh, yu'dal bihi an wajihihi dibaca dengan cara yang tidak semestinya karena itu jadinya uh, li'annahu karena itulah bacaan untuk non Al-Qur'an. Maka misalnya famaka nabi wawin wahidatin fil Qur'an jika di Al-Qur'an wawunya cuma satu maka tidak boleh bacaannya itu menghasilkan dua wawu. Maka jika itu dibaca kasrah maka tidak boleh. Wa makana kasran lam lam ayu ja'al ya. Jika itu maka uh, jika itu kasar maka tidak boleh jadi ya misalnya. Kemudian yang kedua, idza waqa'at tilkal alhanu ala muwafaqati alhanil ghina wal mujun wa tara'iqi ahliha. Manakala nada dan irama tersebut mencocoki nadanya nyanyian. Nadanya nyanyian dan cara-cara yang biasa dilakukan oleh para penyanyi baca Al-Quran dengan nada dangdut atau rock atau yang lainnya, maka hukumnya haram. Kemudian uh, fa'in khalat min hadainil amraini maka jika terbebas dari dua hal di atas, tidak rusak ya, bacaannya dan tidak mengikuti irama-irama e, nyanyian, maka maka ada dua rincian. Yang pertama, antakuna jariatan ala tabai tunatakalufin takallufin wala Manakala e, bacaan Al-Quran bernada berirama tersebut adalah mengalir, mengikuti e, tabiatnya, mengikuti dirinya. Duna takalufin tanpa dipaksa-paksakan wala tasannu'in tanpa dibuat-buat. Fahadaja jaizatun labak ba'sa maka ini satu hal yang boleh dan tidak mengapa. Jika iramanya adalah irama mengalir yang dia yang ada pada dirinya, ya, tanpa dipaksa-paksakan, tanpa dibuat-buat, maka hukumnya boleh. Wallahu yahabu lima yasha'u minal khalqi aswatan hasanatan jamilatan data nagamin. Karena Allah memberikan uh, pada siapa saja Allah kehendaki suara yang indah, yang suara yang indah itu punya irama suaranya yang indah tanpa yang alami ya, yang alami tersebut memang bernada dan bernadanya memang alami bukan satu hal yang dipaksa-paksa kemudian yang kedua ayakuna dzalika bitakallufin wa tamarunin wa sina'atin wa darsin jika uh, nada dan irama tersebut dipaksa-paksakan tamarun pakai latihan Ausina'atin oh, atau dibuat-buat. Wadarsin pakai pelajaran. Eh, eh Watakalubin kasirin. Pakai diulang-ulang supaya pas. Ya. Fahiyah makruhatun. Maka itu satu hal yang hukumnya makruh. Demikian penjelasan dan rincian dari Syaikh Al-Utsaimin eh, hafizallahu taala tentang masalah ini. Ya demikian kita lanjutkan ba'dal isya wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta wa atubu ilaika